banyak yang pakai. Bahkan buku ini tidak hanya dipakai orang-orang dari ahlus sunnah. Banyak kelompok-kelompok yang lain juga memakai buku ini. Di Jakarta aja, nah banyak yang memakai. Nah, ya hampir tiap dua bulan tiga bulan itu mengirimkan 300 eksemplar sana. Nah. Ya, Alhamdulillah. Taib. Kemudian keistimewaan. Keistimewaan diatur secara teratur dan sistematis. Dimulai dari fathah dulu, kemudian kasrah dan dommah. Jadi kalau sudah faham betul fathah, baru nanti pindah ke kasroh, baru pindah ke dommah. Beda dengan teori zaman dulu. A, I, U, Ba, Bi, Bu, tati Tu. Kemudian An, In, Un, Ban, Bin, Bun, Tan, Tin, Tun. Nah begitu caranya. Ini pun juga masih berlaku di sebagian tempat. Ternyata cara seperti ini kurang efektif, kurang bagus. Setidaknya di harakah fathah dulu diselesaikan, bahkan dipindah ke kasroh, baru ke domah. Ini akan lebih efektif dan lebih bagus hasilnya. Tapi nanti anak tidak tidak hanya Nah, jadi kalau AIU kadang hanya ikut-ikutan gurunya. Ini lama tidak bisa membaca. Tapi kalau sungguh-sungguh seperti ini banyak yang sedikit kejadian nam kemarin di Yaman pernah bisa baca nah minta, judulnya kira hati kalau di sana itu membaca dalam tempo sebulan nah sudah bisa baca ya, sehingga mereka sangat senang nah kemudian buku ini juga berlaku untuk semuanya dimulai anak-anak kemudian pemuda, orang dewasa bisa pakai buku ini. Bahkan juga para pengajar tajwid itu kalau ingin mencari contoh-contoh dalam kaidah ilmu tajwidiyah, ilmu tajwid bisa mencari contoh-contoh pada jilid yang keempat, kelima. Itu banyak contoh-contohnya. Jadi jangan sampai membuat contoh yang ternyata dari bahasa Indonesia. Nah, membuat Eva misalnya bukuku hilang nah, bukuku hilang nah, hilang nah, neng di nah, hilang neng ini buatnya hilang ini ya, untuk apa memberikan contoh karena mungkin tidak tidak mengetahui contohnya Al-Quran banyak sekali jadi makanya dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa lain ini kenyataan jadi bukan sekedar omong kosong contoh-contoh menggunakan bahasa Indonesia Nah, demikian pula karena diambil dari Al-Quran, karena diambil dari Nahu, kalian dari Sarof, karena juga dari bahasa Arab. Nah, untuk jadi pertama tentunya sedikit kosa katanya. Bagaimana kalau a sama ba? Nah, jadi hanya a dan ba saja. Ya. Itu pun artinya juga apa? Kalau ba a artinya ba. Nah. Itulah contoh untuk dijadi pertama. Itu masih ada kekurangan dari sisi bahasa Arabnya karena memang terbatas contoh bahasa Arabnya. Kemudian buku ini, buku ini juga sudah direkomendasi oleh mas Masyaih dulu di sana. Saya sendiri ada rekomendasinya. Dan juga Syekh Muhammad Al-Wahab Sawabil itu juga ketika kita mengajarkan tajwid dan mengajarkan tamhid itu beliau nah, senang dan nah, berusaha memberikan sanjungan waktu itu. Ya, Syekh al sobi juga. Bahkan dulu Syekh al sobi kan saking senangnya. Orang kalau pulang itu nggak dikasih apa-apa. Kalau saya dikasih buku dua kardus besar. Nah. Orang pulang nggak dikasih duit, saya dikasih duit. 600 dolar, senilai 6 juta lebih. Nah. Iya, terima kasih katanya. Nah, terima kasih karena ikut membantu uh, dalam pengajian Al-Quran di pondok ini. Tapi jangan bilang-bilang katanya. Jangan bilang-bilang. Ayo syahid bahasanya jadi orang kalau pulang itu bingung nyari duit untuk bayar denda untuk apa saya pulang alhamdulillah tidak minta sepersen pun di rumah. Nah, berangkat pun juga masih murah, satu juta 250 ribu. Nah, pulangnya hanya membayar tiket, itu pun tiket sudah dikasih tadi. Denda Alhamdulillah sebenarnya denda terkena 25 juta. Ya, alhamdulillah ada peng, ada yang ngurusi sehingga hanya membayar 2 ribu real sana. Nah, 2 ribu dari sini 100 ribu sini. Nah, itu aja. Ini alhamdulillah jadi keuntungan tersendiri. Demikian pula pembahasan diiringi dengan tajwid yang lengkap dan sistematis secara berurutan contoh-contoh dari al Qur'an Al Karim. Kemudian disusul melalui Rasul Utsmani. Dia langsung begitu selesai selesai dari tamhid ini biasanya bisa baca al Qur'an Al Karim. Walaupun mungkin agak terbata-bata. Tapi kalau sistem yang lain yang tidak pakai Rasul Utsmani, mungkin yang terbitan Indonesia, kalau disuruh membaca Al-Qur'an terbitan Saudi, banyak yang kesulitan. Banyak yang kesulitan. Tapi kalau orang terbiasa pakai ini membaca mushaf Indonesia ataupun mushaf Saudi mudah. Dan ini bisa kalian coba. Orang terbiasa mungkin pakai cara Indonesia bukan Rasul Utsmani disuruh baca Rasul Utsmani akan sulit. Nah. Kemudian juga ini tidak ada bid'ah bid'ah biasanya kalau dalam buku-buku seperti Nahdiin, teori Nahdiyah dari Tulung Agung itu ditampilkan di situ tentang zikir-zikir bid'ah, ada salawat nariyah, ada doa apa lagi yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Dan buku ini bisa dipakai oleh kelompok manapun. Nah, tidak kita ikatkan di sini harus Sunni Salafi yang pakai, yang mau pakai Alhamdulillah tidak pakai tidak mengapa. Nah, karena ada kejadian kelompok Lukmaniun buku kita ini dibakar. Nah, karena ini buku Hajuri, jadi dibakar. Baik. Berikutnya adalah sistem pengajaran secara umum. Pengajaran secara umum itu mengajar dengan sistem satu persatu. Jadi murid setoran kepada gurunya langsung. Nah, kemudian murid yang baca, guru hanya menyimak. Jangan sampai ditalkin. Jadi guru tidak usah menalkin. Cukup yang ditalkin bagian baris yang pertama. Jadi sekali lagi murid itu yang aktif, yang membaca. Murid yang aktif, guru yang mendengarkan. Kalau ada kesalahan baru dibetulkan. Jangan terus telkin misalnya a, na, ba, ta, jangan. Karena ini membuat apa? Membuat santri tidak berpikir. Enggak percaya dicoba aja. Nah, di dengan sistem ditalkin hanya biasanya hanya sekedar a, ba, nah ngikuti aja tanpa ngelihat tidak memperhatikan. Jadi hendaknya santri yang betul-betul apa? aktif membaca. Guru hanya sekedar memantau. Kalau ada kesalahan baru diingatkan. Nah. Guru hanya menerangkan pokok pelajaran pada baris pertama masing-masing bab. Dilihat di sini guru hanya menjelaskan bagian atas sini saja. Nah, a ro. Suruh nirukan a ro. Setelah itu ini semua santri yang baca. Jadi guru hanya apa? menjelaskan pada baris yang pertama saja ini, yang tulisannya gede. Tulisannya besar ini. Kalau ini tugasnya murid semuanya. Jadi guru hanya memantau. Jangan sampai menalkin. Nah, karena ini akan kurang efektif dan tidak berpikir, menjadikan murid tidak berpikir. Kemudian ketiga dilarang mengeja. Jangan sampai Dieja A fathah A atau Ba fathah Ba. Ini cukup A Ba. Nah, saya sebutkan tadi kalau dieja berpikir tiga kali. Kalau nanti pindah tempat harus merubah ejaan lagi. Nah, seperti anak-anaknya para tentara itu sering pindah. Akhirnya pindah ke sana kemarin tidak bisa bisa baca. Nah. Yang keempat, Murid disuruh meniru apa yang diajarkan guru pada masa-masa judul. Itu aja. Nah, saya itu murid disuruh membaca sendiri. Sedang guru hanya sebagai penyimak bacaan dan betul belajar jadi kesalahan. Cara membacanya dari arah kanan ke kiri. Berbeda dengan bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Membacanya dari sini, dari kanan ke kiri. Bukan dari kanan ke bawah. Kanan ke kiri. Bukan kiri ke kanan. Nah, dari mana? Kanan ke kiri. Nah, terus begitu. Jangan sampai ini dibawa ke bawah. Kalau nanti kalau mungkin di awal ini masih tidak apa-apa, tapi nanti kalau di bagian berikutnya mungkin ada kekeliruan nanti akhirnya. Kalau terbiasa membaca dari bawah ke atas. Jadi bacanya dari kanan ke kiri. Baik. Berikutnya setiap murid membaca dengan benar. Nah, pada kolom masing-masing kolom ini diberikan sanjungan. Jadi guru harus aktif memberikan sanjungan. Jadi murid membaca A A. Jadi guru langsung memberikan sanjungan bagus. Iya. Nah, terus Masya Allah. Ewa. Nah. Sanjungan. Jangan sampai hanya diam. Nah, dengan sanjungan ini itu memberikan dampak yang sangat positif. Bagus, menjadikan murid semangat. Tapi kalau sudah dicerca, apa kamu? Ah, gitu aja tidak bisa. Ini pentung ini. Lihat ini matanya ini. <laughs> itu kalau kalian begitu caranya, itu ngambek nanti. Nah, ngambek. Jadi harus ada sanjungan. Kalau tidak bisa, ini kurang sedikit. Mana ada coba ada tongkat dibaca apa itu. Ya, pintar tadi sudah bisa misalnya. Jadi harus apa? Adanya sanjungan. Jangan dicerca. Ini teorinya. Jangan dicerca. Berikan sanjungan. Sanjungan ini sangat bermanfaat bagi santri. Nah. Jadi jangan seperti orang orang Ambon kamu parlente kamu tidak bisa gitu. <laughs> Nah, jadi Sekali lagi jangan di jangan dicaci, jangan. Nah, ini tidak bagus. Dan ternyata bukan hanya sebatas anak-anak, orang dewasa pun kalau disanjung itu senang. Yang ngantuk tidur, yang ngantuk tidur. Yang, yang kecil tidak ngantuk ini. Jika mau ikut tidak apa-apa. Nah. Kalau murid salah dalam baca, guru hanya mengingatkan seperti masa begitu. Coba ulangi. Nah, itu berdiri coba baca apa coba. Nah, begitu. Jadi diberikan titian ingatan. Ketika salah jangan langsung dibetulkan. A. Enggak, biarkan dulu. Coba diulang lagi. Masa begitu? Jadi biar apa? Biar berpikir. Jangan langsung dibetulkan. Karena dengan langsung betulkan berarti apa? Memanjakan santri. Memanjakan murid. Dibiarkan berpikir dulu. Lu pernah ada guru kita nah di sini kalau kita baca salah, hmm, hmm, hmm, gitu aja sudah. Akhirnya kita berpikir nyari mana yang salahnya. Baca lagi keliru. Hmm. Nah. <laughs> nah, kita hanya berpikir betul. Alhamdulillah ternyata teori ini itu menjadikan kita pinter. Nah, kita berpikir, oh mana yang salah ini? Dari tadi kok eh, terus ini. <laughs> Jadi kalau ditunjukkan langsung, nah, nanti kalau sudah lama dikasih tidak ingatan tidak bisa baru dibetulkan. Yang jelas dikasih dulu, dikasih rambu-rambu dulu. Nah, rambu-rambu. Jangan langsung dibetulkan. Ini delapan jangan jangan menghina. Nah. Yang kesembilan, guru yang suka marah atau mencerca, menghina menyebabkan murid malas belajar. Nah. Ya, itulah sekali lagi jangan Jangan suka mencerca, menghina. Nah. Murid-murid yang sedang menunggu giliran diberikan tugas. Namanya anak-anak sukanya lari, sukanya bermain-main, dan lain sebagainya. Kasih tugas, mungkin kalian nulis di papan tulis. Nah, misalnya pakai bahasa Indonesia A, B, pakai A. Coba nanti diganti di buku tulis kalian dengan tulisan Arab. Ha. Kemudian begitu selesai menulis kasih nilai. Nilai ini berarti dan nilainya juga yang murah. Jangan nilai terus bebek terus dinilai. Tahu bebek. Angkat dua terus. Nah, jadi kasih nilai yang bagus. Nah, biasanya kalau gurunya ini pemurah, insya Allah murid seneng Jadi Usahakan nilai yang bagus, jadi minimal 6. Ah, minimal 6 misalnya. jangan jangan sampai ketika ngasih tugas tadi nggak diperhatikan. Hanya kita ditumpuk aja. Ditumpuk, namun nggak dilihat dan diberikan penilaian. Akibatnya apa? Akibatnya murid murid tersebut tidak kembali menulis. Ah, nanti sama aja cuma dikumpulkan. Nah, jadi hendaknya diperhatikan latihan. Karena juga dengan hanya tanda tangan kalian tanda tangan aja itu sudah berarti. Kalau ada tanda tangan kasih stempel. Nah, stempel sekali cetak cetak cetak ya, selesai. Kalau habis waktunya. Nah. Itu sangat berarti. Ini teori. Nah. Kemudian diharapkan jangan pindah ke halaman berikutnya. Sebelum mungkin karena semakin tambah halaman semakin sulit. Tidak mungkin seorang juz pertama tidak bisa baca kemudian juz 5 bisa baca. Nah, tidak mungkin. Nah, ya ada tahapan-tahapan di sini. Ketika kamu selesai membaca, guru memberikan penilaian. Kalau bisa punya kartu sendiri. Dibuat kartu khusus santri. Nah, kartunya khusus. Mungkin warnanya merah ataupun hijau. Buat kalau di sini hanya sekedar contoh aja. Contoh. Nah, di kartu ini kalau bisa membuat dua kartu. Kartu simpanan guru, kartu simpanan untuk nanti dikembalikan ke wali muridnya. Nah, misalkan dari tanda tangan, kemudian nanti juga nah orang tuanya suruh tanda tangan. Ya, akan melihat nanti gurunya melihat, apa orang tuanya memperhatikan. Oh ternyata ada anak saya dapat A, dapat B, dapat C. Hmm. Dengan tanda tangan itu akan perhatian guru kepada anaknya sendiri. Karena ada namanya orang tua, pokoknya yang pondok api we. Walaupun di pondok anti nyuri dan apa, tidak perhatikan. Nah, ini kalau bisa punya punya kartu, ini bisa terbitkan juga kartu khusus atau buku kecil Ini untuk penilaian tiap hari. Alhamdulillah di TK kita sudah ada begitu. Nah. Kriteria hasil penulisan bacaan sesuaikan dengan kemahiran. Nah, bacaan murid. Cara bacaan tidak harus satu halaman. Yang pintar bisa baca dua halaman. Memang cepat bacanya, masya Allah mungkin di rumah rajin atau diajari orang tuanya. Bacanya tidak harus satu halaman. Jadi bisa dua halaman, bisa tiga halaman. Semakin apa? Semakin memacu dirinya untuk cepat menyelesaikan. Dan teman-temannya yang melihat temannya ini ternyata cepat akan ikut cepat. Nah, itu bisa baca tiga halaman, saya masa tidak bisa. Demikian pula ada muridnya yang nanti nah, yang rendah, otaknya rendah. Tidak satu halaman, mungkin satu halaman aja membacanya seperempat jam. Ini nggak besar waktu. Bisa bacanya separuh. Nah, separuh tidak apa-apa. Taib. Sebaliknya, sebaiknya guru hanya mengajar sepuluh orang dalam satu jam masing-masing di, diperkirakan tadi kalau satu jam 60 menit nah ini masing-masing santri 6 menit 6 jatah waktunya ini juga harus diperkirakan jangan sampai pada anak ini lama ngajarnya lalu kebetulan anak yang dedel otaknya kasih waktu dua menit aja sudah sana Oh anak anaknya mungkin yang cantik, orang tampan duduk lama sama gurunya. Nggak boleh begitu. tidak boleh sentimen sama santri. Nah. Karena ada yang begitu. Kenapa? Karena yang mungkin ingin dapat sama mbaknya ataupun kakaknya. nah, dapat mantu nanti. Jadi tidak boleh pilih kasih. <clears throat> Kalau memang terlalu banyak santrinya, bisa sistem klasikal. Jadi ngajar bersama-sama, baca bersama-sama. Tapi ini sekali lagi tidak efektif. Karena ada santri yang hanya ikut-ikutan, tidak berpikir. Nah, atau kalau memang sangat sedikit, nah gurunya santrinya sangat banyak, itu ngajar khusus yang dianggap besar, yang dianggap mandiri, diajari khusus nanti untuk membantu. Membantu membantu santri-santri yang lain. Nah, ini akan menjadikan bagus. Bab kalau sering kita tolak juga, santri tolak akibatnya tidak suka, orang tuanya tidak suka dengan mungkin nah TPA kalian atau TPG kalian dan juga terhalangi dari hidayah. Nah, kadang yang kita terima justru bukan menjadi penerus. Nah, jadi hendaknya kalau bisa menerima santri sebanyak-banyaknya. Nah, guru bagaimana kalau guru? Ya udah, nak berusaha nyari guru juga. Nah, siapa yang siap? Ketika ada murid yang baru, tidak harus membacanya dari jilid pertama. Dilihat, dites dulu Mungkin pada bagian imtihan, mungkin pada halaman 28 di sini. Nah, imtihan, diuji. Suruh baca ini. Kalau lancar membacanya berarti jelas jadi satu bisa. Kalau begitu sudah dites pada jilid kedua, pada bagian imtihan. Jilid kedua, jadi misalnya pada jilid 2 halaman 32. Nah, di sini tes. Kalau sini kerutal geratul berarti apa? Santri dimulai jilid 2 tadi. Kenapa demikian? Boleh jadi santri tadi sudah belajar di pondok lain. Jadi misalnya sudah belajar pondok di sini jilid satu, kemudian sudah jilid dua lulus, pindah pondok lain, ulang lagi jilid satu. Kemudian berikutnya ada mungkin muskilah, pindah pondok lagi, masuk pondok baru, jilid satu lagi. Akhirnya sampai tua jilid satu aja. <laughs> Nggak kembali-kembali ke atas. Nah, ini menjadikan tidak bagus. Nah, apa? Siapa yang ganti? Afan, Soleh. Assalamualaikum. Ini lagi ngajar ya, saya. Insya Allah duhur nanti, Tanya, Assalamualaikum. Bisa difahami ini? Ini karena saya terima telepon karena apa? Karena ada yang butuh, jadi saya bawa katanya. Taib. Kemudian sistem pengajian jadi satu. Pengajar secara umum jadi terus berlaku dari jilid pertama sampai jilid lima. Nah, untuk jilid satu ini Cara membacanya harus pendek. Jangan sampai panjang. Uh, karena berfikir biasanya saya di uh, sambil fikir sambil memanjangkan suara. Kalau terbiasa dengan panjang seperti ini, ketika masuk pada jilid kedua, bacaan panjang tidak akan mampu membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Ilham allah rahmati. Jadi bacanya dibiasakan a, ba, ta sa ja begitu. Bacanya dengan pendek. Kalau sering memanjangkan diingatkan. Nah, pendek sekali. Nah, misalnya. Jadi apa tadi? Kalau terbiasa panjang tidak bisa membedakan nanti ketika sudah masuk pada huruf mat bacaan panjang, mana yang panjang, mana yang pendek tidak bisa membedakan. Semua dibaca panjang. Eh, ini Perkara yang penting pada jilid pertama ini sangat pendek. Pada baris terakhir usahakan murid bisa menghafal. Abata baris terakhir ini ada efal. Nah, disuruh membaca dengan tidak melihat abata saja hakhoda zaroza sasha sodotodo agofaku kalamana wahaya misalnya. Ya, biasa sudah. Nah, ini akan hafal. Jadi kalau belum bisa tidak mengapa. Nah, tidak mengapa melihatnya karena menghafal seperti itu insya Allah mudah. Nah, mudah sekali. Tidak boleh dikenalkan bacaan fathah alif ba. Nah, ya fathah alif atau ba. Jadi hanya membaca secara langsung tadi. Telah lewat a ba. Pada ini tidak ada harokat kecuali harokat fathah. Tidak ada kasroh. Jilid satu tidak ada kasroh, tidak ada dommah. Halaman terakhir dibedakan. Halaman terakhir halaman 32 dibedakan antara bacaan satu dan bacaan yang lain. Nah, halaman 32 dilihat, halaman 28. Ya, antara halako dengan kholako dan ghalako beda semua. Halakotnya apa? Halaman 28 mencukur, khalaqa menciptakan, khalaqa menutup. Kalau tidak bisa membedakan ini nanti akan berbahaya. Nah, ini ada perbedaan antara satu dengan lain. Apalagi kalau bisa tahu artinya. Oh, ini sambil ngajal tamhid sambil tahu artinya. Masya Allah ini sudah pintar bahasa Arab ini. Ini kalau bisa. Bagaimana ini kalau nggak tahu terjemahnya lihat kamus ya enggak? Gampang aja lihat kamus. Kalau kita bisa kita terapkan. Nah, coba lihat sekarang pada halaman dua. Apa tadi caranya? Guru hanya menjelaskan bagian baris yang pertama. Jadi A Ba. Coba baca sama-sama. Bacanya dengan apa? Dengan pendek-pendek. A, ba. A, Nah, a, ba. Nah, coba bawahnya mulai. Terusnya. Terus. Ya. Bagus. Tamam. Ayo. Terus. Masya Allah. hmm, -mm. Ayo. Teruskan. Mm -mm. Iya. Tamam. Terakhir coba dihafalkan. Nah, bagus masya Allah. Nah putranya Sinten nih. Ya bagus sekali. Nah, jadi caranya demikian ya, sanjung. Nanti akan kita coba ya, kalian jadi guru nerapkan di sini. Nah, ya. Guru bagaimana cara mengajar? Dengan cara pendek. Nah, kemudian harus ada sanjungan. Itu perkara penting. Jangan sampai hanya diam. Dan kalau diam nanti santri akan ngelihat gurunya. Oh, ini ngantuk ya. Nah, biasa ngantuk begitu nanti akan tadi bu nah, atau mi Ustaz saya ngantuk tadi dan cerita. Tanya berikutnya. Coba dibaca bata sama-sama. Sampai betul bacanya. Bata. Ingat aja sampai takalluh. Baca, jangan begitu. Nah, ta biasa aja. ta. Baik, berikutnya bawahnya mulai. Ewa. Mm -mm. Masya Allah. Ewa. Teruskan. mam Naam. Ewa. mam Bagus. Teruskan. Masya Allah. Mm -mm. Ewa. Teruskan. Masya Allah. Eh, bahasa terakhir hafalkan mulai. Masya Allah, Masya Allah. Besok pindah pada halaman keberapa? Halaman keempat, Masya Allah. Nah. Eh, di sini Insyaallah insya Allah ini perkara mudah, bisa difahami. Kemudian sanjungannya itu bukan hanya hmm, hmm, hmm. Jadi harus sanjungannya berbeda-beda. Kadang naam, kadang ewah, estamir, masya Allah. Hmm, hmm. Nah, bagus. Ya begitu. Sanjungannya beraneka ragam. Jangan hanya iyo, iyo, <laughs> iyo terus. Nah. <laughs> Sanjungannya beraneka ragam. Baik, udah lulus sudah karena taman kawak-kawak ya. Kan? Di taman kawak-kawak sudah lulus TK-nya. Masuk sekarang pada jilid kedua. Sistem pengajaran jilid kedua Lihat ya, sistem pengajaran secara umum pada jilid pertama Jadi berlaku pengajaran secara umum pada jilid pertama membacanya tetap terputus-putus. Jadi walaupun bersambung, bacaan tetap terputus-putus. Jadi misalnya pada halaman satu. Coba dilihat situ halaman satu. Kalau santri bisa membaca menyambung, bagus. Kalau tidak bisa, suruh membaca putus-putus. A, ba, na. Na, ba, a. Sa, ba, a putus-putus bacanya. Kalau bisa baca abana, naba'a, saba'a, bagus. Ini ada santri yang sangat cepat. Tapi ada yang membacanya a ba na, ya begitu. Mikir. Nah, jadi akan kalian jumpa itu. Ya, ada yang sangat cepat, ada yang lambat, ada yang super lambat. Jadi ajari berkali-kali tidak bisa. Jadi kalau demikian kondisinya bacanya dengan putus, putus-putus, pendek-pendek bacanya. Baik, lihat pada halaman 8. Halaman 8 dikenalkan berapa bacaan penulisan mim. Di awal, di tengah, pun di akhir. Halaman 8 di sini tidak usah dijelaskan ini mim di depan, ini di tengah, ini di, di akhir tidak perlu. Ini semua dibaca ma, ma, Ma, ma. Coba bahasa sama-sama. Nah, ini dibaca mim, jadi tidak harus dijelaskan. Ini mim di tengah, mim di, di depan, mim di akhir, tidak usah. Halaman 11 dijelaskan beberapa penulisan hak. Baik hak yang di tengah, di awal ataupun di akhir. Nah, nah di sini karena santri tidak bisa bedakan coba seperti hak entak marbutoh itu. Banyak santri yang baca bingung ini. Ini dibaca apa? Yang ternyata di Al-Quran ada semuanya ini. Sehingga perlu dikenalkan di tengah ataupun di awal ataupun di akhir. Halaman 12 ini sudah mulai bacaan panjang. Kenapa kita baca di sini? Nah, ba ba ba ini supaya apa? Memudahkan. Coba sekarang Nah. Sudah kita baca dulu. Nah, kita baca dulu pada halaman 1 dibaca dulu. Apa tadi? Yang pertama, guru hanya menjelaskan pada baris yang pertama. Nah, dibaca langsung. Ba a na sama-sama. Ba a na. Ba na. Ba na. ba ta. Na ba ta. Terus berikutnya bawahnya mulai. Bagus. Ayo. Teruskan. Nah. Ayo. Hmm. Ewa. Ewa. Bagus. Masya Allah. Bagus. Mm -mm. Teruskan. Masya Allah. Ewa. Ah. Mm -mm. Bagus. Ewa. Samir. Nah. نعم وهكذا bagus nama, masya Allah nah. bagus sudah. Nah. Berikutnya pada halaman kedelapan tadi jelaskan mim di tengah di depan ataupun di akhir. Kita baca ma ma ma ma sama-sama. Baik. Ma na a. Ma na a. Amada. A Azama. ma. Sampai dibetulkan ada kesalahannya mungkin ada tidak bisa bedakan mana do dengan dha sambil dibetulkan. Kalau memang di jilid pertama itu belum bisa fasih. Sederok misalnya ada yang baca dengan o, Nah, tidak bisa jadi bisanya dengan roh ini sambil dibetulkan. Tapi baca salahnya mulai. Bagus. Ewa. Masya Allah. Ewa. Nama. Bagus. Tamam. Ewa. Hmm. Amam. Ewa. Bagus. Ewa. Tamam. Teruskan. Fasil. Ewa. Sudah cukup. Nah, sudah cukup bagus. Kemudian pada halaman 10 dan melihat itu banyak santri yang tidak bisa membedakan mana la mana a. Karena kebingungan di sini. Nah, sehingga perlu dibedakan antara satu dengan lain. Jadi guru hanya menjelaskan bagian atas. La, la, sama-sama. La, la. La, la. La, na, a. La, na, a. Bawahnya baca. Teruskan. Bagus. Ewa. Mm -mm. Ewa. Terus. Bagus. Tamam. Tamam. Ewa. Mm -mm. Ya. cukup sampai. Berikutnya kita lihat pada halaman 12. Nah, di sini telah kita jelaskan perbedaan dalam bacaan panjang ataupun pendeknya. Dibaca dua harakat. Kalau santri belum bisa membedakan, yang penting bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Tidak mengapa lebih dari dua harakat. Jadi awal-awal. Karena yang penting apa? Bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Jadi misalnya ba ba tidak apa-apa lebih dari dua harokat yang penting bisa membedakan mana yang panjang mana yang pendek tapi kita baca ba ba sama-sama nah bawahnya mulai ba, ba, eh wah diulang saya lagi diulang sekali lagi ba ba ba ulangi ba, ba. tamam ba, ba, ba. tamam Teruskan. Ewa. Bagus. Ewa. Ulangi. Ba, na. Ba, na. Terus. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ini kalau anak, anak kecil tidak bisa begitu. ba eh. Baraka, baraka sama-sama. Ewa. Ewa. Ewa. Bagus. Ayo. Ah. Satu aja, satu aja coba. Amarona ulangi. Ewa. Ah. Bagus. Bedakan sekali lagi, masih ada yang baca, ada yang baca keliru. Coba hanya pendek ulangi. Ewa. Ewa. Ah. Bagus. Hewa. Hmm. Nah, cukup sampai situ. Nah. Sudah mulai panjang pendek di sini. Tahu dibaca pada halaman 15. Ini teori mengajar. Ini kalian insya Allah nanti akan mengajar kalau tidak ngajar masyarakat ngajar anaknya sendiri. Nah. Ada mengajar. Coba dibaca wada'a. coba sama Kalau tidak tanda seperti ini, silakan satu langsung baca. Teruskan, mulai. Ewa. Nah, sudah keliru bacanya. Kayaknya banyak pendek. Pendek ulangi. Bagus. Ayo udah paling keliru lagi, ulangi. Ayo. Ayo. Bagus. Ayo. Bagus. Ayo. Teruskan. Ewa? Mm Ewa? Teruskan. Eh bagus sampai sini. Nah berikutnya kita lihat pada halaman 16 ada tanda alif kecil. Ini pertanda panjang. Nah, karena ada sebagian santri yang bingung ketika ada tulisannya kecil ini. Kenapa kita tulis dari Al-Quran banyak? Al-Quran banyak disebutkan seperti ini. Nah kita tulis tandanya. Mari kita baca K sama-sama. K. K. La. La. La. La. Nah, nanti akan banyak keliru, terutama bagian terakhir itu akan bingung biasanya. Tapi bawahnya mulai baca. Bagus. Eh, wah. Hmm. Panjang sekali lagi, sekali lagi. So eh. Ayo. Bagus. Ayo. Tamam. Pendek aja mainnya, diulang sekali lagi. Bagus. Ayo. Bagus. Aywa. Aywa. Teruskan. Nah. Cukup sampai sini. Nah, sampai sini. Berikutnya pada halaman 17 engkau sudah tahu ini sebenarnya adalah ada mad badal. Ini sudah ada mad badal. Nanti kalau ada contoh dilihat. Nah, pada tajwid ini badalnya di sini banyak contohnya. Kita baca a sama-sama. A. A. Alafa. Nah, berikutnya mulai. Hewa. Bagus. Tamam. Mm -mm. Ayo. Teruskan. Terus. Ayo. Bagus. Enam. Ayo. Hmm. Ayo. Teruskan. Baik, insya Allah sampai sini. Untuk jilid ini, jadi selama masih muda, tapi nanti kalau sudah jilid lima jilid empat akan banyak kesalahan dan agak lama nanti. Belajarnya agak lama. Baik, masuk pada halaman 20. Setelah kita pindah setelah kita menyelesaikan dari fathah, sekarang baru ke kasrah. Nah. Kita baca ma ma mi sama-sama. Kenapa kita pilih ini? Bukan mami ma. Nah, ya mama, ada mami. Ya enggak. Dia senang biasanya anak akan berpikir mama mi. Nah. dia baca ke rumah nanti dikira manggil uminya. Ini nah, apa le? baca nah. baca. Nah. Ini untuk memudahkan. Kita baca ma ma mi sama-sama. Bagus. Berikutnya mulai. Ma Ayo. Ini masih masih tadi diulang dulu. Ma ma mi dulu ta ta ti. Diulang ma sekali lagi. Ma ma Ayo. Ayo. Teruskan. ta ta ti Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ini sudah ada yang keliru tadi ya, karena biasa tadi biasa baca ma mami ya, dadadi ada yang keliru bacanya. Baik. Berikutnya mulai Ewa. Ewa. Ah. Ah. Bagus. Tamam. Ewa. Bagus. Ewa. Terus. Bagus. Baik. Bagus. Teruskan. Ewa. -mm. Masya Allah. Terus. Nah. Bagus. Mm Bagus. Ewa. Ewa. Mm -mm. Teruskan. Mm Ewa. Ini, kalau anak TK tidak bisa seperti ini. Jadi lagi ini karena sekedar teori untuk mengajarkannya. Jika mungkin nanti ada kan ada kesalahan, kita betulkan. Nah. Berikutnya halaman 21. Nah, sudah mulai panjang. Kasroh ada panjangnya. Tadi belum ada panjangnya sama sekali. Berikutnya sa si sama-sama. Sa si. Sa si. Sa si. Nah, bawahnya mulai. Teruskan. Hmm. Ewa. Ya, ah, keliru udah. Hmm. Ewa. Sekali lagi, sekali lagi. Ya. Oh, enggak bisa membedakan panjang pendeknya. Ah, coba diulang sekali lagi. Bayana, ulangi. Ewa. Teruskan. Ewa. Hmm. Ewa, Ewa, Hmm. Teruskan. Ewa, Sudah saya mulai ber... Nah. Untuk melihat sudah mulai nah bingung bacanya. Baca tidak karu-karuan sudah. Nah, ada ada yang terlambat, ada yang fatah, ada yang kasroh. Nah. Itu baru jadi dua ini. Nah, baru jadi dua. Nah. Baca yang betul. Taib. Halaman 22. Ini hak yang panjang. Rija menangis. Nah. Hi sama-sama. Hi. Hi. Hi. Hi. Nah, bacaan panjang. Jadi hi hi hi. Ini bukan menangis. Nah. Taib. Coba diulang sekali lagi. Hi sama-sama. Hi. Hi. Hi bawahnya mulai baca. Bagus. Ewa. Coba diulang, diulang. Bagus bacanya yang harus benar bacanya. Nah. Waladihi sama-sama. Waladihi. Ewa. Bagus. Aywa. Terus. saja. Masya Allah. Hewan. Hewan. Teruskan. Hewan. Teruskan. Nah. Hewan. Saya lagi panjang situ. Saya lagi. Bisa lagi. Enam. Ewa. Tamam. Teruskan. Mm -mm. Ada yang keliru, ada yang keliru. Bisyahadatina ulangi. Bisyahadatina. Teruskan. Ewa. Teruskan. Bagus. Masya Allah. Mm -mm. Ewa. Pendek aja sekali lagi. Ewa. Teruskan. Teruskan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, nah berikutnya yang ya panjang. Taib. Ai, ai, ai. Sama-sama. Ai, ai, ai. Ewa, bacanya. Bawahnya mulai. Ewa. Ewa. Bagus. Mm -mm. Ewa. Ewa. Bagus. Bagus salah. Nah. Ulangi diulangi. Oh, Ini iya, bacanya keliru. Itu ada jebakan di situ. Karena biasa dari depan bi, bi, bi, mi, mi, mi, hi, hi, di, di, di. Mana ya? Yang tidak ada. Ya di depan sekarang. Di, di, di. Nah, sama-sama. Di, di, di. ini sengaja kita buat jebakan. Nah, kita buat jebakan biar ada yang keliru. Nah. Ini untuk perhatian, jadi biar perhatian. Nah, berikutnya mulai. Ayo. Ah. Bagus. Ayo. Ah. Ah. Bagus. Teruskan. Ya wah. Wasil. Teruskan. Masya Allah. Ewa. Ya, Nam. Ewa. Ya, Nam. Teruskan. Sekali lagi. Sekali lagi yang benar baca ya. Ayo. Ah. Teruskan. Enam. Ayo. Ah. Teruskan. Ayo. Ah. Oh, ada yang baca terus nana terus terakhirnya. Bacanya jangan keliru. Berikutnya tak di depan, di tengah, di akhir berbeda-beda di situ. Ini kalau mau selesaikan selesai hari ini bisa selesai. Nah, Kalau mau selesaikan, ya biasanya kurang matang. Nah. Tapi kita baca berikutnya. Jadi di sini ada tak di depan, di tengah, di akhir. Taib. t sama-sama. Ti ti ti ti sambil nunjuk apa sambil nunjuk nah, diusahakan kalau guru ngajarnya di caranya guru menyimaknya begini kita bacanya dari balik kalau kalian bacanya begini, muridnya suruh begini. Nah, repot. Nah. bagaimana caranya Guru harus bisa membaca Al-Quran dari baliknya. Nah, gini caranya. Nah, jadi harokatnya fathah jadi kasroh. <laughs> Iya ndak? Nah, kalau terbiasa gampang sekali. Kalau terbiasa sudah. Nah gampang aja. Jadi sekali lagi jangan sampai keliru. Muridnya bacanya begini. Dari arah sini. Nah dihadap. Jangan dari samping. Dari samping nanti kesulitan bacanya. Di mana posisinya? Demikian. Jadi guru sambil nunjuk dengan pena ataupun dengan jari atau dengan lidi ditunjuk ini setiap ini. Dan bacanya harus dari baliknya. Jadi guru menyimak dari baliknya. Jangan dari samping apalagi di hadapan gurunya murid disuruh melirik. Nah, ini akan kesulitan nanti santri. Taib. Coba dibaca bawahnya mulai. Bagus. Tamam. Ewa. Tamam. Tamam. Teruskan. Tamam. Bagus. Ewa. Tamam. Teruskan. Masya Allah. Teruskan. Ewa. Enam. Cukup sampai sini. Cukup. Nah. Cukupnya. Di sini halaman 25 disuruh bedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Jangan sampai keliru. Kalau sering keliru, jangan dinaikkan. Tapi sekali lagi, walaupun tidak naik, tetap disanjung, masya Allah. Kurang sedikit sekali, ya misalnya. Kamu sudah bagus bacaannya, tapi kurang sedikit. Nah, besoknya ya hampir bagus, nah misalnya. Pokoknya jangan dicela. Nah, ini intinya biar murid semangat. Berikutnya pada halaman 27 dikenalkan sudah domba. Eh tadi sudah kita ambil fathah, kasroh, kemudian sekarang domba. Bacanya di sini Nah di awal baru pendek, nanti di pertengahan sudah mulai panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kita baca bi bi bu sama-sama. Jadi ada bi sekarang. Nah, bi bi bu sama-sama. Bawahnya baca mulai. Bi, bi, bu. Teruskan. Bi, bi, bu. Bagus. Bi, bi, bu. Ewa. Bi, bi, bu. Teruskan. Masya Allah. Teruskan. Terus. Pendek aja. Nah, sekali lagi ya. ada yang bisa dibaca cepat. Ada santri yang cepat, ada yang lambat. Na so ro. Ada yang na so ro. Tergantung santrinya nanti. Coba diulang. Na so ro. Sama-sama. Na so ro. Teruskan. Ewa. Tamam. Ewa. Ewa. Mukita. Teruskan. Kata Bagus. Kukita. Mm -mm. Nah. Tamam. Fasil. Teruskan. Ewa. Tamam. Teruskan. Wasil. Mm -mm. Masya Allah. Ayo. Hmm, ulangi sekali lagi. Ayo. Teruskan. Ayo. Teruskan. Ayo, cukup sampai sini. Cukup sampai sini. Berikutnya sudah mulai panjang. Domahnya sudah mulai panjang. Tu, tu, tu sama-sama. Nah, berikutnya mulai. Bagus. Ayo. Mm -mm. Teruskan. Nah. Biasanya kita buat seperti ini, itu santri senang biasanya. kalau du du du, nah su su su, nah. <laughs> ada susu denko. Nah. Jangan pandangannya lain. Coba bawahnya. Fu, fu, fu. Sama-sama. Ayo. Hmm. Bagus. Ayo. Teruskan. Ayo. Masya Allah. Nah. Bagus. Ayo. Mm-mm. Ewa. Mm-mm. Ini kalau tahu artinya bagus. Dam yadumu, zara yazuru, tafa ayatufu. Zara yazuru apa kaya? Ewa zara yazuru. Ziarah. Eh, mustah tafa ayatufu apa artinya? Tawa keliling. Nah, kana yakunu. Ah. Apa artinya mus? ya kuno. Eh? Bertempat sakana. Kana yakunu. Terjadi. Nam soma yasumu ila ibad berpuasa. Roma yarumu. Ayah Roma yarumu. Eh? Apa? Eh, maksudkan roma bisa juga melemparkan roma. Nah, bisa maksudkan itu. Ini ada artinya. Kalau tahu artinya bagus. Nah, walaupun kadang juga tidak ada artinya seperti su su su. Nah, ini tidak ada artinya. Hu hu hu. Tidak ada artinya. Nah. Jadi kalau bawahnya yang sudah bahasa Arab ini ada artinya semua. Nah. Kemudian berikutnya bacaan panjang yang domah bacaan panjang tapi setelahnya alif. Di atasnya alif ada tanda bulatan kecil, ini pertanda tidak dibaca. Nah. Baik, kita baca nu nu nu sama-sama. nu. baca nu. Nah, bawahnya mulai. Bagus. Ayo. Ah. Bagus. Ewa. Ah. Teruskan. Ewa. Ah. Harus beda antara su dengan su. Nah, su ini pakai sod. Su, su, su sama-sama. Teruskan. Ewa. Ah. Hati-hati. Nah, udah mulai salah. Nah ju ju ju sama-sama ewa ewa teruskan ewa tamam bagus ewa enam ewa teruskan ewa enam Ayo. Eh, cukup sampai sini. Nah, sampai di sini. Berikutnya pada halaman 30 ini hak domir. Tadi kita, kita sudah jelaskan tentang hi, sekarang hu. Nah, hu. Ada wu kecil di sini, pertanda panjang. Nah, hu, hu, hu, sama-sama. Nah, bawahnya mulai. Ewa. Ewa. Bagus, teruskan. Ewa. Teruskan. Tamam. Teruskan. Bagus. Mm -mm. Teruskan. Fasil. Aywa. Naam. teruskan Naam. teruskan Naam. Kenapa di sini kok tidak tidak banyak domah semuanya? Kok ada kasrahnya lagi? Unihi. Nah, untuk mengingatkan pelajaran sebelumnya. Jadi ini diambil bukan begitu pindah pelajaran baru, pelajaran sebelumnya tidak dipakai, tetap dipakai. Nah, pelajaran sebelumnya dipakai diterapkan. Karena semakin semakin lama semakin terapannya sedikit. Nah, ini caranya, cara membuatnya. Jadi pelajaran-pelajaran sebelumnya tetap diterapkan di sini. Makanya kalau dicontohkan semuanya hu nyawalahu ma'ahu yadahu razaqahu nah, ada lagi hi mungkin akan lupa nanti hi nya nah. untuk besok insya Allah kita masuk pada ayat ketiga nah ayat ketiga dan ini tentunya sudah agak sulit agak sulit insya Allah hari ini sampai di sini dulu nah sampai di sini Kemudian untuk tajwidnya, jadi kita hanya mengambil untuk dihafalkan buku yang kecil itu dulu aja. Jadi tidak kita panjang libarkan. ini perselisihan, ini kiroah, nah fail, kiroah, lateral tiroah, nah Ini kan bingung nanti. Yang penting hafal itu dulu. Nah, hafal di merajaah. Nah, tadi disebutkan ada baca Quran apa aja tadi? Anda arif. <clears throat> Apa bacanya coba? Masih ingat enggak? Ah, Jamil, masih ingat enggak? Coba sebutkan adabnya. Pertama, suci hadas besar hadas kecil. Nah, hadas besar tadi contohnya apa? Haid. Keluar apa? Mani. Nah. Junub. Apalagi? Nifas. Apa nifas dengan haid bedanya? Nah belakang, apa bedanya nifas dengan haid? Tahu enggak? Belum tahu? Nah, eh, anda atau salam. Apa bedanya nifas dengan haid? Ya, tahu enggak? Tahu? Nifas itu darah yang keluar sehabis melahirkan. Kalau haid tiap bulan, nah, biasanya keluar tiap bulan. Nah. Itu. Kayak eh, adab yang kedua tadi apa? Hah, Jamil. Udah cuma satu, si Cito. Eh, sama duha. Ada kiblat. Nah, suci, ada kiblat, apalagi Cuma dua. Hah? Perbagus bacaan, suaranya perbagus. Bacaannya juga menggunakan siwak sebelum baca Quran. Kata-katanya tidak harus kalian plek di situ harus AIU-nya tidak. Yang penting pokok utamanya aja sudah dihafalkan. Nah, ya tidak harus kalau ngafal ngafal tulisan orang Indonesia itu sulit. Coba siapa yang hafal betul-betul nah, Pancasila yang sudah hafal total coba siapa? Mungkin di sini tidak ada yang hafal. Tapi kalau hafal Quran banyak sudah hafal. Alhamdulillah ya tidak. Karena tulisan Indonesia itu buatan manusia sulit dihafal. Nah. Apalagi dari Moses. Hah? Memahami arti khusyuk, baca istiadah. Doa tambahan itu ah. Ya, dihafalkan besok di dites insyaallah pagi. Marotib ya, bacaan bacaan dari si cepat dan lambatnya dari ada empat sebutkan apa aja tadi even Oh tadi pagi disebutkan Hah Abian Tahkik Hah saya sebutkan dulu tahqiq apalagi tartil, Hadir bukan hadir. Hadir. Ayo. Tadwir. Nah, empat sudah. Yang tahqiq tadi apa? Sangat pelan. Tartil pelan. Hadir cepat. Tadwir nah, antara cepat dan lambat Nah, diapakan poin-poinnya. Kita sengaja ini untuk anak-anak, jadi tidak usah bingung-bingung nanti ngajarkan untuk anak-anak. Nah, jadi yang penting bisa masuk dulu. Ini tahu bedanya ini guna ini klub, ini udah hebat itu sudah. Kalau bisa bedakan itu sudah bagus. Nah, jadi untuk bacaan-bacaan yang asing misalnya mungkin belum tahu tidak jadi masalah. Tapi Tayyibillahul